bahwa di dalam Islam menumpahkan darah seorang muslim itu adalah perkara yang sangat besar kemunkarannya. Artinya munkar yang sangat besar. Mengapa? Karena darah seorang muslim adalah dihormati, dimuliakan. Sampai-sampai dikatakan dalam Haji ketika Rasulullah SAW berkhutbah dan khutbah itu khutbah perpisahan dijuluki dengan khutbatul wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan inna dima'akum haramun alaikum kahurmati hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balagh Allahumma syahad kata Nabi Rasulullah SAW sesungguhnya darah kalian suci seperti sucinya hari ini di bulan ini di negeri ini kalian tahu kata Rasulullah SAW hari apa ini mereka diam tidak menjawab. Bukankah ini hari Arafah, hari yang suci? Kalian tahu bulan apa ini? Bukankah ini bulan Dhul Hijjah, bulan haram, bulan suci? Kalian tahu negeri apa ini? Bukankah ini negeri Mekah, negeri yang suci? Sungguh darah kalian suci seperti sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Hijjah, seperti sucinya negeri Mekah. Ala hal bukankah aku sudah menyampaikan? Para sahabat menjawab, sungguh engkau sudah menyampaikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan menurunkan kepada mereka, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Artinya saksikanlah aku sudah menyampaikan dan mereka sudah paham. Sehingga Rasulullah SAW lepas tanggung jawab. Siapa yang menumpahkan darah kaum muslimin menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, memberontak kepada orang yang masih salat dari kalangan kaum muslimin. Maka ini adalah sesuatu yang Rasulullah SAW berlepas diri. Aku sudah sampaikan bahwa darah kaum muslimin haram.